Kita kajian di Fakultas Ilmu Pembahasan kita Al-Sahihah Ahkam Islam Ramadan kumpulan hadis-hadis tentang fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-69 ini sifat puasa pas iftar ataupun berbuka puasa. Yang mana pembahasan kita tentang hadis ucapan kepada sahabat yang mana Nabi berbuka padanya asfara indakum asraimun. Maka apa pembahasan ucapan ini merupakan sunnah ataupun bukan. Maka insya Allah kita akan membahas pada kesempatan pagi ini. Maka sebelum itu silahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi umatan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. المؤلف في كتابه الأخبار الصحيحة في أحكام صيام رمضان المسألة الثامنة masalah yang kedepan maka masalah ini adalah masalah yang terakhir dari pasal al-iftar maka setelah pembahasan masalah yang kedepan ini maka kita telah selesai dari permasalahan Al-Iftar yang selesai dari bab yang ketujuh bab sifat saumi Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dengan niat, kemudian dengan sahur, kemudian dengan al-iftar ataupun berbuka puasa. Maka di masalah yang terakhir, masalah yang ke-8, hal kita doa di Quran tidak mukidahu. Ada doa yang khusus diberikan oleh orang yang memberikan makanan. Maknanya orang yang membuat istor ataupun mengundang manusia untuk melaksanakan iftar di rumahnya, apakah ada doa khusus? Kemudian tulis menulis di sini hadis yang datang dari dua sahabat. Yang pertama dari Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ja'a ila Sa'ad ibn Ubadah. Faja'a bihubzin wa jaitin. فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Kemudian Nabi memakai kemudian mengatakan aftar indakum asraimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Dan di hadis yang kedua dari Abdullah bin Zubair aftar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inda Sa'ad ibn Mu'ad. Surah ini melaksanakan iftar di rumah Sa'ad ibn Mu'ad. Wa aftar indakum asraimun wa akala ta'amakumul abrar Wasallat alaikumul malaika. Tentang tahrim dari dua hadis ini pernah terdahulu di pelajaran yang lalu telah kita berikan terutama hadis Anas. Karena dia dihukumi dengan sahih ribairi karena datang mutabaah yang banyak sehingga dia naik kepada derajat sahih ribairi dari satu jalan. Dan di sini ada jalan yang lain dari Abdullah bin Zubair karena unggalan dari ya, aku yang juga yang dilakukan ya, oleh Imam Ibn Majah serta Ibn Hibban dan yang lainnya yang mana disebutkan di sini dari jalan Muhammad bin Muhammad Mus'ab bin Thabit an Abdullah bin Zubair terhadap dalam riwayat yang besar. Namun Allah dalam riwayat yang baru tidak menghilangkan riwayat yang rusak. Maka hadis ini hadis dari Abdullah bin Zubair sanadnya baik dikarenakan di sanadnya ada Mus'ab Ibnu Thabit karena jalan itu untuk kepada Mus'ab بن ثابت عن عبد الله بن زبير مصعب ضعيف ولكن يرتقي الى حسن لغيره من حديث انس بن مالك Maka setelah kita mengetahui tahrij dari dua hadis ini bisa dijadikan hujah hadis Anas Sahih Ligairi, hadis Abdullah bin Zubair, Hasan Ligairi. Maka telah terjadi istilah di kalangan para ulama istilah eh, khilaf bayna ulama di fahmi hadal hadis yaqsimu ila fa'ifatain pemahaman hadis ini kembali kepada dua pemahaman dua kelompok fa'ifatul ula alladzina yarawna bil mustahab an yakra'a bi nafsi hadal ba'dama akala min وهذا كقول النووي في المجموع وابن قدامة في المغني maka kelompok yang pertama mereka yang mengatakan disunahkan membaca doa ini. Sehingga maknanya jika ada orang yang berbuka puasa dikarenakan ada orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, maka orang-orang yang berbuka puasa mendoakan Aftara indakum asfa'imun wa akala ta'amakumul adrar wa salat alaikumul malaikah. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi disunatkan membaca doa ini dan begitu pun Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni dan juga Ibnu Muflih Al-Maqdisi di kitabnya Al-Adab Asyariyah. Disebutkan disunatkan untuk membaca doa bagi orang-orang yang memberikan kepadanya makanan terutama dalam permasalahan berbuka puasa. Maka ini pendapat yang pertama. Atau asalnya, Allah haula alladziina yarawna adamul istihbar. Kelompok yang kedua mereka yang mengatakan tidak ada sunnahnya. Tidak ada hadis kait sahih Allah sahih. Walakin laisa hunaka dalil bihada al-lafz bi annaha du'a فهذا قول من؟ أولا قول أبو حاتم ابن حبان كما ذكر في صحيحه ذكر إباحة دعاء الضيف للمضيف بغير ما وصفنا عند فرجه من الطعام على أن هذا الأمر ليس بسنة ولكن مباح وكذلك ذكره ابن تيمية كما ذكره ابن ابن مفلح في الآداب الشرعية Sedangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ibn Hibban Kala bukan dari sunnah. Tidak ladaina kaulan. Kita mendapati dua pendapat. Mana yang rajah? Wallahu a'lam. Rajah wal aqrab fi hadhihi al-mas'alah Alhamdulillah masalah laisa fihi syai. Ana aksud al-khilaf ala yaqul bil mustahab aw la bil sunnah ma fi khilaf syadid. مثل التحريم والوجوب أو كمثل هذه السنة وهذه البدعة لا Inama ya ba'da ulama sunnah. Bagi orang-orang yang berbuka puasa, yang diundang, atau yang memberikan makanan untuk mendoakan apa indakum aswa'imun. Wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Wa kala ba'dahum la hada laysa sunnah Lihada ada. Li'ana al-amr idhalika mubah. dan aina al-aqrab wallahu a'lam barah marah nahnu mutaraddid kadang-kadang merojihkan yang pertama, kadang-kadang merojihkan yang kedua. Namun wallahu a'lam yang mendekat itu kepada itminanul qalb al-qawl tsani aqrab. Bahwa lafaz yang disebutkan oleh Nabi bukan dari lafaz doa. Kira Lianna makna hadis Akara indakum as-saimun وأكل طعامكم الأبرار وصلى عليكم الملائكة هل هذا دعاء أو خبر عندكم هل هذا دعاء أو خبر الدعاء من ماذا هل من الخبر الجواب لا الدعاء من الأمر apalah kama Allahumma urzuqna Allahumma hdina ada dua doa walakin hal aftara indakum as ada doa atau oh, kabar kabar yakni qad kan indakum as wa akal ta'amakumul abrah ada doa atau oh, kabar yukbir nabi bi anna as-sahabah يأكلون عنده وشرط عليكم الملائكة وهذا أيضا خبر bisa Allahumma sholli alaik masalah. Lakin wassalat alaikumul malaikah. Ada kullu al-an khabar. Itu arbatan fil hadis min babil khabar wa laisa min babil du'a. Fala yufid ala istihbar muayyan tidak maka lafaz ini tidak bisa memberikan makna doa atau perintah agar mendoakan dengan lafaz ini. Tidak. Dia adalah lafaz indakum asaimun fihi khabar. Yubayyin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aftara wa hum saimun. Indah rajul. Masukkan di hadis yang kedua. Di hadis siapa? Yang kedua Abdullah bin Zubair disebutkan aftar Rasulullah SAW indah Sa'ad ibni Mu'ad. Dan aftar indakum asaimun khabar di anak Nabi wa sahabah aftar indah Sa'ad ibni Mu'ad. Dan هذا لفظ الأول أفطر عندكم الصائمون فيه بيان الخبر الذي حصل له بهذا الخبر وأكل طعامكم الأبرار أيضا أخبره صلى الله عليه وسلم أن الأبرار أكلوا طعامه من الأبرار وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الأبرار وأما لفظ وصلى عليكم الملائكة أيضا أخبره anal malaikat sholat alaih. Wada'at lahu. Tabayyana lana anna hadal hadith la yadullu ala istihbab doa lilladhi fatara indah li sahibil bait أو للمضيف وليس له وجه في الدعاء خاص بعد أكل الطعام عند المضيف لماذا؟ لأن هذا خبر أفطر عندكم الصائمون أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه وأصحابه الصائمون وأقرأ أمكم الأبرار مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هم الأبرار وصلت عليكم الملائكة هذا خبر من رسول الله بأن الملائكة يصلون على صاحب الطعام Dan هذا هو وجه دلالة وإنما يدعو بما شاء من الأدعية الواردة إذا لم يوجد هناك دليل خاص في مسألة man yufattir as sail yastahik lahu du'a min as-sa'im aftara indakum as-sa'imin walakin idza aradta an tashkurahu fa hunaka dalilun akhar jika kalian ingin memberikan syukur kepada orang yang memberikan makanan seperti Boris Ibrahim seperti seorang tamu yang diundang ayo makan Jumat kita makan bersama diundang untuk makan di rumahnya فهذا جاء الحديث أيضا عن عبد الله بن بشر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي wawat batan faat salaminha tuma utia bitamrin. Fakana yakuluhu. Wa yukin nawat barina isba'aihi. Wa yajma'u as-sababah wal musta. Tuma utia bisarabin aridahu. Tuma nawalahu alladhi an yaminihi. Fakala abi wa akhada bilijani dabatihi. Allah lana. Faqala Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Waqfir lahum warhamhum. Dan hadal hadis sahih. Wahua indah muslim. An Abdullah bin Busr bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diundang di rumah bapakku kata Abdullah bapaknya Busr kemudian bapakku mendatangkan makanan setelah makan kemudian didatangkan tamar kemudian Nabi memakan tamar kemudian didatangkan minuman. Maka jamuannya lengkap. Ada makanan, minuman, summer, sebagai dessert ataupun pemanis, halawat. Kemudian setelah itu diberikan minuman, maka Nabi di sini memakan bukan hanya sendiri dengan jamaah. Setelah selesai Nabi maka diberikan minuman itu diedarkan kepada yang sebelah kanannya. Kemudian kala abi hadwa syahid. Ud'ullah lana. Ya Rasulullah, ud'ullah lana. Hada huwa syahid bi anna hada lafad minad du'a. Maka Rasulullah SAW yakum di doa. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Fima razaqtahum. Wafir lahum arhamhum. Maka ini dia dalil yang sahih wa sharih. Amalafdu aftar indakum asra'imun. Falam yujad huna lafad ad-du'a. Ina obat. Karena zakarna ya anita. Dan hada huwa rajah. Dan ad-du'a. Abayif lil mutis. Mada nakul hal aftar indakum asaimun? Al jawab la. Al afdar antakul Allahumma barik lahum fima razaqtahum waqfir lahum warhamhum. Ada nas sahih wa sharih. Wa ma adalik tentang permasalahan doa Para indakum asaimun Wabak donas yutlak. Lama yudifuhu laisa fil iftar. Sama fil au fil kutur. Ba'da mantah minal kutur afara indakum asfa'imun. Ya akhi, afwan, nah sa'imun. dan kalah. Afara indakum asfa'imun. Kadar awalan mubah laisa bidu'a mubar. Wa ma'adalik antal an kutur ma'ana au badak au iftar. Ah, gada au futur. kul aftar indakum imun. Anta saim. Jalani. Nah, idan masalah doa wal zikir wal adkar min ibadah. Allah yaqul ala dzikrillah tatma'innul qulub. Idan al adkar minal ibadah alati tusabbib ala itmi itminanil qalb idan idza kana adzikr wa du'a minal ibadah maka jika zikir dan doa yang menyebabkan ketenangan hati, penyejuk hati, itu adalah ibadah, maka wajib bagi kita anak harwa Harus kita hati-hati. Tidak sembarangan, oh halas, nasya afqa asfa'idakum asfa'imun fakul aftar indakum aswa'imun. Baik, hada al-an anta ma'zum fil bada, fil iftar, fil bada. Dan anta sa'im, kita bada. ورحمكم الصائمين ولفظ وكذلك هذا لفظ لفظ الخطبة نبي يخبر بأن أفطر عندكم الصائمين dan الناس في هذا الوقت يتوسع حتى في الإفطار مأزوم أو في الغداء مأزوم ويقول أفطر عندكم الصائمين من يفطر ومن يصوم كيف يصوم يتغدى فهمتم؟ طيب إذا إذا انتهينا من هذه المسألة لأن هذه الألفاظ راجح annaha al-ibahah bukan dari sunnah doa wa amal afdal tidak itu minal uzumah jika kalian selesai dari undangan sawa'un kana uzumah fil ghada sawa'un kana uzumah fil iftar fi ramadan fala ba'sa antakul taqul hada Allahumma barik lahum fima razaqahum waghfir lahum warhamhum Ada afdal. Limada? Lianna yadkhul huna sha'im wa ghairu sha'im. Amma akthara indakum as-sa'imun hada fasli للصيام ولكن هذا أيضا خبر ليس بدعاء إذا الأفضل بهذا الدعاء الذي رواه مسلم Kemudian di sini ada faedah. Sebelum kita tutup juga ketujuh nukmilu hadhihi masalah bi kaidatin. Kita gunakan akhir dari masalah ini dengan dua faedah. Al-faidatul ula hunaka ba'dul ahadith fi hadzal bab taraknaha wa lam nudkhilha fil matan li shiddati dha'fiha. Dan kalau didakarna fil matan Anas wa wa Abdullah bin Zubair. Idan hada ladhi dzakarna li anna sahih wa hasan li ghairi. Idan huka dari sahabat yang lain. Seperti datang dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza afra inda qawmin Qala aqra indakum as-saimun wa akala ta'akum ta'amukum ta'amakumul abrar wa nazalat alaikumul malaikah. Di hadal hadis aidan mimma yubayyin al-murad laisa al-uzumah fi ay uzumah walakin khas fil iftah. Wa ba'da nas yuqlikuna uzumatil ghada aqra indakum as Hadal anwa'ah di hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW tidak aftar tidak kaumin. Jika dia berpuasa, tidak karena so'im. ya hada. ya hada. Wahada ja'an Aisyah. Ahrajahu kita berdoa tidak pemori. Mintari atau Ibnu Muslim anil Auza'i an Yahya Ibnu Abi Katsir anil Qasim Ibnu Muhammad an Aisyah. Tidak saat ini mempunyai tiga penyakit. Salasu ilalim. Yang pertama al-walid ibnu muslim mudallis tadlis taswiyah. Walam yusorek fihi. Ailam di bisima. Tidak menyebutkan sami itu akbarona amba'ana tetapi an Anil Auza'i. Maka ini ilah yang pertama. pun ilah yang kedua bisanya khusus dari Al-Auza'i, ayat Al-Walid ibn Muslim, kitadbisihi anil Auza'i khasah Qaddamahul ulama idan faroda Telah dicela oleh para ulama jika berkesendirian. Li'annahu kana yasqutu du'afa bal kadzabin min masyayikh al-auza'i. Karena kebiasaan Al-Walid bin Muslim jika meriwayatkan tajwid dari buruknya Al-Auza'i kebanyakan dia memutuskan rawi al-kadabin wal matruki wal du'afa di atas dari al-auza'i. Insyaallah nubayin hadha fi darusina fi ilmi al-mustalah. Keburukan bisa bistasiyah dia menjatuhkan rawi-rawi yang baik bahkan pendusta. Al-Ilah As-Sabitah hadhi riwayah didikri musnad Aisyah tu'tahar syadah. Kenapa syadah? Al asal laisa an Aisyah, walakin an anak. Dan ini telah terdahulu diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban min, min tarikh Isa ibn Yunus anil Auza'i an Yahya ibn Abi Kathir an Anas. Dan sama-sama dari Al-Auza'i. Kalau tadi Al-Walid Ibnu Muslim dari Al-Auza'i, dari Yahya Ibnu Abi Kathir. disebutkan dari Aisyah, kalau di sini dari Isa Ibnu Yunus. Mana Isa Ibnu Yunus? Isa Ibnu Yunus Ibnu Abi Ishaq As-Sabi'i. Maka dia rawi yang sikoh. Maka Isa Ibnu Yunus huwa Hafid. Abi Ishaq As-Sabi'i cucunya dari Abu Ishaq as tabii dan dia Arfa bin Asyikot. Disebutkan oleh Ibn Madini Zikatun Ma'mun. Maka dari sini kita mengatakan hadis Aisyah idan mada sad yang harusnya disebutkan dari Anas disebutkan dari Aisyah. Berarti dia itu doifun jiddan. Maka tidak dimasukkan oleh penulis karena ini. Yang ini. Ja'a aidaan Abi Hurairah. Berarti yang kedua datang dari Abi Hurairah. Ibu. Hadis Abi Hurairah dikeluarkan oleh Ibnu, Ibn Hibban di Masukin dan juga ada rukuk Nifin Ilalik dari jalan Talha Ibnu Zaid Anil Khalil Ibnu Murrah An Yahya Ibnu An Yahya An Abi Salamah An Abi Hurairah dari toha ibni Zaid Anil Khalil ibni Mu'ah An Yahya An Abi Salamah An Abi Hurairah Fahada hadis ayda da'ifun jiddan lahu ilatan Al-ilatul ula toha ibni Zaid Wahuwa Araki Da'ifun jiddan disebutkan oleh Imam Ahmad karena yanjilu ala syu'bah laisa bisyai kana yadul hadis maka dia tidak ada apa dalam ilmu hadis dan dia pemalsu hadis. Kalau Bukhari kita Tarihil Kabir mungkarul hadis. Kalau menghibah dari Sa'di sikap. Dan ada rawi yabu'ul hadis keras. Pemalsu hadis. Wa amru sari, wa amru telah menyelisihi Ibnu Wahab. Wahwa imam. Bisa meriwayatkan Abdullah bin Wahab Anil Khalil An Yahya ibn Abi Kathir An Anas Marfu'an Ada kamar Sabako Wa mahada Rawi Al-Adiyah Ba'ul Hadith Wahuwa Talhah ibn Zaid Malah meriwayatkan dari Abi Hurairah Al-Makruh An Anas Seharusnya datang dari Anas Maka dia sebutkan dari Abi Hurairah maka itu hadis ini dhaifun jidban dari Abi Hurairah. Maka ditinggalkanlah oleh penulis karena penulis mensyaratkan al-akhbar as-sahihah di ahkam di akhirah syahad. Bukan tapi sempurna bahwa ada Betul hadis. Kita nah, tutup dengan al-faidah yang kedua. pada mentahi min fawaid al-hadithiyah. Bahwa penulis meninggalkan dua hadis Aisyah dan Abi Hurairah. Dan al-mu'adif di bikatibi al-layl. Abi hati bil-layl. Yatruk al-hadis saya buruhu. الفائدة الثانية يذكر بعض الأعوام من يرى باستهبابه Hada Dua ma'alaf diriyadah. Sebagian orang awam yang berpendapat Aftara indakum aswa'ilun wa asalat amakumul abrar wa salat alaikumul malaika kum yadunun ala hada hada du'a musta'ab Lisa'in inda lisaim indal muftir ثم الشاهد هناك ألفاظ الزيادة ويقول في آخره وذكركم الله في من عنده الزيادة لقب وذكركم الله berarti lafadznya aftar indakum asyaimun wa akal ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah Wajada wadakarahumullah iman indah. Dan Allah menyebutkan kalian di sisinya. Ziyadah la aslalah. Tambahan ini tidak ada asalnya. Tidak didapati ditutup asanid wala sunan. Ila tarha an-nawawi al-mutawafi situmi'ah sitawas sab'in di kitab ini ni'ayatil arq Fi fununil adab. qala Nawawi rahimahullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida aqra inda ahli baitin qala lahum akra indakum asaimun wa aqra ta'amukum al-amr wa nazala alaikum al-malaikah wa ruya wa sara alaikum al-malaikah wa dhakarakum Allah timan indah. dan hadhihi ziyadah lam najid aslan di kutub al ahadis ila min hadith Abi Hurairah di tabail khilafat dzikr al-mas'ur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah apa Muhammad pertama atau muntibai timin billah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihi sakinah wa wasiyat humur rahmah wa hasat humul malaikah Allah, Fala'allahu wahim rahimahullah Fa'adkhala ha'adal hadith Sidata Wallahu al-musta'an Dan ada lagi Muhim Lakat Allah, fi man indah Lihatulah ala biyarawna Bidu'a sama syabik Jangan ditambah dengan wadah farukumullah hukiman indah. Karena tidak didapati di kutub-kutub musnad musnad kecuali di kitab An-Nawawi. Wafat wahima rahimahullah di saat menyebutkan hadis Abi Hurairah wahafat humul malaika uh, rasulahumullahu hukiman indah wa kadalika fi hadis salat alaikumul malaikah ada tambahan wa dzakarahumullahu fi man indah. Idan hadhihi sahih. Dan bahwa khulasa politik karena pelajaran ini adalah pelajaran terakhir di dalam bab ini. Bab permasalahan Kita bisa mentafis? Nah, pelajaran kita. Ada yang bisa mentafis? Ayo kita tafis bersama dari pelajaran kita pagi ini dan pelajaran yang terdahulu. Pertama, di masalah yang ke-8 disebutkan oleh penulis judul Hatta doa Kos lisah ini ta'am tidak Sila indah. Ila guna bil istiqam. Penulis memberikan bab dengan istiqam. Apakah ada doa khusus bagi orang yang telah berbuka puasa mendoakan orang yang memberikan makanan puasa? المؤلف دب istiqmal istiqam diterjemah diwujudul khilaf hadis al-waridah fil bab ada hadis Anas dan hadis yang mana kedua menjelaskan bahwa Nabi berbuka, kemudian mengatakan, indah indakum ini wa asalat fa'amukumul amr, wa salat wa malaika. Kemudian yang jadi permasalahan di sini, terjadi istilah di kalangan para ulama. Apakah doa ini sunnah bagi orang yang berbuka diundang untuk makan, maka dia berbuka dari pemberian makanan berbuka membacakan doa ini maka telah terjadi khilaf. Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah dan Ibnu Muflih mengatakan dari sunnah. Adapun Ibnu Hibban di dalam sunnahnya mengatakan ini ucapan yang mudah. Bukan dari sunnah, tidak ada lafaz sunnah. Dan begitu pun Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa هذه الألفاظ الخبر ليس فيه أمر وليس فيه دعاء كما يا ربنا أو اللهم كذا وكذا يا ربنا كذا وكذا tidak ada walakin khabar aftar para sahabat mereka al-abrar bersama nabi Wasarat. Ya, Alaikumul malaikat. Maka para malaikat mendoakan. Tidak. Ya, laisa hunaka dari Yang menjelaskan tentang permasalahan sunnah. Maka ini yang bisa kita ambil. Kemudian di sana ada dua kaidah sebelum kita tutup. Siapa yang ingat kaidahnya? Pertama datang dari Aisyah, datang dari Abi Hurairah, keduanya Syah. Yang benar datang dari Anas. Kemudian yang kedua apa? Ziyadah wa dzakarakumullah fi indah, Maka ziyadah wa fi ma indah. Aku jad fi ay kecuali dari kita anak Nawawi dan ini pun dari kewahaman beliau. Sehingga wadah terkumulah iman indah tambahan yang tidak dalilnya. Tidak ada sanatnya bahkan. Tidak ada akalnya, Hanya karena waham. Tercampur dengan hadis hadis Abi Hurairah Nanti sama aqomun fi baitillah Allah wa yatadarrasul bainahum illa rasul lahum rahmah. Cuma dukira wa hafat sumul malaikat wa dakurahumullahu fi man indah. Wa yaqra hadal hadith aqra indakum as wa akala ta'amukumul abrar wa sholat lakumul malaikat wa dakurahumullahu fi wa dakurahumullahu fi man indah. هذا في هذا الحديث صحيح هذه الزيادة mereka berpendapat bahwa after idakum asaimun minas sunnah. laisa minas sunnah. Ya, soal ingin membaca doa apa yang dibaca Tadi saya kasih hadis riwayat Muslim nada Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ada hadis sahih. Di sahih Muslim wa wajda sahih. Hina qala Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul lana" untuk kami ya Rasul. Maka doa Nabi dengan doa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.